فتاوى مختارة فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء آه، أحدهما جديد والآخر قديم علما بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع أجرة الصياغة للذهب الجديد لا يجوز بيع الذهب القديم الجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب ان يباع هذا بهذا وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء فان لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل يشتري قليل بثمن مستقل يسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل اما يباع هذا بهذا مع الزياده لا يجوز ولو انها بقدر الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بزاد مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فهو ربا وهذا يفعله بعض الناس غلط لا يجوز كل يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بعد السيارة او باي شيء لا يجوز هذا ولو كان هذا رديء وهذا طيب وهذا قديم وهذا جديد الرسول لم يفرق بينهما عليه الصلاه والسلام ولكن الطريق الى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء فاذا قبض الثمن اشترى به ذهبا جديدا وزاده ما من عنده ما اراد بشراء ذهب جديد وبهذا آه، يسلم الجميع الربا هو الحقيقة يحصل الآن آه، أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع لك الزيادة. يعني ما ما يصلح لابد يكون البيع مستقل ذهب بذهب مطلقة سواء بسواء ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو طيب ذهبه ونحو ذلك. أو يكون سواء في الوزن في الوزن وإلا فليبيع هذا وحده وهذا وحده ثم أيضا شرط آخر لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أن يشتري الذهب الجديد هو شرط يبيع عليه ولو أشهر منه يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب أو لم يشتري ثم هو بعد هذا حر إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. Pertanyaan tentang jual beli emas tua dengan emas yang baru. Pertanyaannya bagaimana hukum membeli emas dengan emas dengan berat timbangan yang sama, yang satu baru dan yang lainnya lama. Dan emas yang lama ini sudah dibersihkan dari sepuhan, kemudian tidak ada mata cincinnya dan segalakan yang menempel dan emas yang pemilik emas yang baru ini juga sudah diberikan biaya untuk pembuatannya. Kemudian Syekh mengatakan tidak boleh melakukan jual beli emas yang baru dengan emas yang lama jika ada tambahannya, sekalipun hanya ongkos pembuatannya saja. Karena barang siapa yang ingin jual beli emas dengan emas, maka harus sama timbangannya dan ada serah terima saat itu juga. Jika pemilik emas yang baru ridho dengan cara seperti itu, atau emas yang lama dijual lebih dahulu sampai sempurna akad dan serah terimanya, lalu dibelikan emas yang baru, dengan ada serah terima saat itu juga. Adapun jika cara jual belinya antara emas lama dengan emas yang baru dengan ditambah harganya, maka haram hukumnya karena termasuk riba. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin, faman zada aw istazada fahuwa riba." Jika jual belinya antara emas dengan emas, maka harus sama timbangannya dan harus ada serah terima saat itu juga Barang siapa yang menambah atau minta ditambahi, maka inilah hakikat riba. Sikap sebagian orang saat melakukan jual beli emas seperti ini, baik dengan tambahan biaya pembuatan atau yang lainnya, semuanya haram, tidak diperbolehkan oleh syariat. Sekalipun tambahan ini diberikan karena salah satunya baru dan satunya lama. Satunya bagus bentuknya dan yang lainnya jelek. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membedakan perbedaan ini. Namun cara yang benar dalam menukar tambah atau jual beli emas lama dengan yang baru adalah dengan menjual emas yang lama sehingga disepakati harganya dan emasnya diserahkan ke penjual emas baru dan uangnya diterima oleh pemilik emas lama. Kalau sudah terjadi akad yang pertama, lalu uang emas tersebut ketika sudah diterima dibelikan emas yang baru dengan cara inilah jual beli emas lama dengan yang baru akan selamat dari riba. Kemudian penanya menambahkan kenyataan di pasar saat orang menjual belikan emas lama dengan yang baru ketika emas yang baru diketahui berapa gramnya dan berapa harganya lalu pemilik emas lama juga menimbang setelah diketahui harga emas lama penjualnya hanya mengatakan ini harganya sekian, ini harganya sekian, sehingga kurangnya yang harus dibayarkan sekian. Bagaimana dengan cara seperti ini, wahai Syekh? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan tidak benar jual beli emas seperti ini. Dan harus dijual emas lamanya tersendiri sampai terjadi serah terima barang dan harganya. Lalu dibelikan emas yang baru. Demikian cara jual beli emas secara mutlak tidak memandang baru lamanya tidak memandang ini lebih mahal atau ini lebih murah atau ini bagus bentuknya dan tidak harus sama timbangannya dan harus ada serah terima barang dengan harganya saat itu juga atau dengan cara dijual sendiri-sendiri seperti yang dijelaskan tadi dan perlu diperhatikan ketika sudah menjual emas lama dan menerima harganya tidak disyaratkan untuk membeli emas baru dari toko tersebut Ketika dia sudah menerima uangnya, dia bebas mau beli di toko tersebut ataupun beli dari toko emas yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab.